seorang hamba di dunia dan akhirat maka menunjukkan jalan keluar dari saat terkena sihir para hadirin telah sampai kepada kita hadis yang pertama yaitu hadis Jabir Hadis Jabir ketika beliau ditanya tentang nusrah Nusrah yang dipraktekkan pada zaman itu Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjawab Hiya min amalis syaitan Nusrah Itu termasuk Di antara perbuatan syaitan Nusrah itu termasuk Di antara perbuatan syaitan Yani nusrah yang dilakukan oleh orang jahiliyah karena mereka melepaskan ikatan sihir dengan sihir melepaskan sihir dengan bantuan setan, maka ini termasuk perbuatan setan juga sebab tidak mungkin penyakit karena orang terkena sihir seperti orang terkena sakit, maka cara mengobatinya pun dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dengan bimbingan para dukun-dukun. Para mereka yang bekerja sama dengan seton-seton. Sehingga mereka berusaha menghilangkan melepas sihir dengan bantuan syaitan maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut selanjutnya Wafil fil bukhari an qatadah qultu libnil musayyib au musayyab dalam riwayat Imam Bukhari dari Qatadah Aku bertanya kepada Sa'id ibnil Musayyib, atau Musayyib. Naam. Rajulun bihi tibbun aw yu'khadu an imra'atihi. Tentang rajulun seorang yang terkena tibbun sakit orang yang terkena sakit au yukhadu an imraatihi atau orang yang dia tidak bisa mendatangi istrinya dia tertahan tidak mampu menggauli istrinya sendiri ya Saya ulangi aku bertanya tentang orang yang terkena sakit sakit karena sihir atau seorang suami dia tidak mampu mendatangi istrinya sendiri ayuhillu ayuhallu anhu au yunsharu maka ditanyakan kepada Sa'id ibn Musayyab apakah boleh yuhallu dilepaskan sihirnya au yunsharu atau dinusroh dilepaskan ikatan sihirnya atau dinusroh nusroh diobati sihirnya qala maka Sa'id ibn al-Musayyab menjawab la ba'sa bihi la ba'sa bihi tidak mengapa innama yuridu bihi al-islaha tidak lain kata beliau dia menginginkan dengannya al-islah kebaikan dia menginginkan kebaikan wa amma ma yanfa'u falam yunha anhu lalu Sa'id ibn musayyab mengatakan Adapun melepaskan sihir, mengobati sihir yang itu bermanfaat falam yunha anhu, maka tidak terlarang. Maka tidak terlarang. Baik. Dalam riwayat Imam Bukhari beliau menukil dari seorang ulama besar pada masanya Sa'id ibnil Musayyib al Musayyab. Beliau ditanya berfatwa beliau tentang masalah rajulun bihi tibun. Kata Syekh Utsaimin, tibun ay sihrun. Ditanya orang yang terkena sihir. Wa minal ma'lum anna tib huwa ilajul marad. Jadi maksud hal yang maklum bahwa optip di situ ialah pengobatan atas orang yang sakit. Lakin sumia sihra tibba. Namun orang dulu mengatakan tib itu nama bagi sihir, pengobatan bagi sihir min babi tafaul. Tib artinya aslinya sakit. Tapi mimbabi tafaul apa tafaul dari bab sifat optimis apa itu optimis seorang berusaha optimis lawan dari pesimis kama sumia alladih seperti orang dulu mengatakan alladih yang digigit atau disengat binatang dengan nama saliman Jelas barang yang digigit itu tidak sehat, terasa sakit, namun sebagai tafaul saliman, selamat. Ya. Wal kasir jabiron. Untuk menyebut sesuatu yang patah atau terputus, orang dulu mengatakan jabiron, tertutup insyaallah. Hakada mimbabit tafaul. Apa itu at-tafaul? Optimis dengan sesuatu yang menimpa sudah tahu dia tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, dia harus optimis. Dan Nabi mengatakan ahsanuhal fa'lu. Perkara yang paling bagus optimis. Seorang muslim optimis. Ini yang paling bagus sampai nama pun nama yang seharusnya tadi menunjukkan terkena sihir tapi diberi nama tib apa tib sembuh. Ini tafaul karena penting kadang dengan nama seorang supaya tafaulan bihi. Seperti kisahnya Said ibn Musayyib, bapaknya namanya Hazin. Hazin. Hazin adalah mengandung makna sedih. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada orang ini, Masmuk, siapa namamu? hazin maka Nabi mengatakan idan anta sahlun kamu namanya hazin hazin artinya orang yang sedih terus menerus maka Nabi mengatakan kalau begitu namamu sahlun apa itu sahlun mudah namun bapaknya Sa'id ibn Musayyib tadi mengatakan ana la ughayyir isma saya tidak mau merubah nama. Samani Abi. Nama yang sudah diseng, diberikan kepadaku. Dari dulu saya namanya Hazin. Berat bagi saya merubah nama. Namanya Sahel. Unduru. Beliau mengatakan Sahel tafaul. Apa itu tafaul? Optimis. Jadi orang Jangan sampai dia itu sedih terus. Tapi sahel apa itu sahel? Diberi kemudahan. Optimis, ya. Namun orang ini tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihkan nama yang baik tidak mau. Dia tetap bertahan dengan nama dari bapaknya yang maknanya jelek jelek, hazin. Ya. Maka kata Sa'id Ibn Musayyab, "Wa ma yazalu hazina hatta yamut." Bapakku terus menerus menjadi orang yang ditimpa kesedihan sampai matinya. Dulu ini nama ya ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim ketika punya nama jelek maknanya maka dirubah sebagai nama yang mengandung makna yang baik atau nama-nama yang disebutkan oleh para ulama dengan nama-nama tersebut. Taib. <clears throat> Kembali kepada pelajaran. Ya, Lalu kata beliau, seorang bertanya tentang orang yang terkena sakit sihir, al yukhadu an imro'atihi atau yukhadhu an imraatihi apa maknanya ayah bisu an zaujati atau orang yang dia tertahan tertahan diri tidak mampu menggauli istrinya sendiri nah falayatamakana min jima'iha seorang suami tidak memungkinkan melakukan hubungan badan dengan istrinya sendiri. Ini suatu penyakit. Ya. Kenapa? Ini disebabkan sihir. Sihir diantara yang dilakukan oleh para dukun-dukun yang mempraktekkan sihir itu ini. Namanya sihir sorf. Sihir sorf yakni seorang terkena sihir yang tadinya sangat mencintai istrinya tiba-tiba menjadi sangat benci kepadanya sampai tidak mampu menggaulinya kadang maka ini penyakit karena pengaruh sihir maka ditanyakan kepada Sa'id ibn al-Musayyib wa huwa laysa bihi ba'sun maka yang seperti itu pengobatan dari hal itu tidak mengapa Wada min sihr sorof tadi seorang suami tidak mampu menggauli istrinya sendiri termasuk jenis sihir Walajib, namun Syekh mengingatkan sesuatu yang ajaib yang aneh anahu mustaharun namun hal itu perkara yang sudah masyhur. Apa itu? Indan nas annahu idza kana indal aqad bahwa manusia saat melakukan akad akad pernikahan misalnya wa qada ahadun uqdatan indal uqad seorang mengambil ikatan seperti pernikahan misalnya dari ikatan-ikatan fa innahu yahsulu habsuhu an imro'atihi maka dia telah berhasil apa itu menahan istrinya ya, sudah menjadi miliknya wabalagha ba'duhum faqal bahkan sebagian orang dia meyakini idza syabbaka ahaduhum baina asabihi indal aqd habasa zauj an ahlihi apabila sudah saling e, satu jari dengan jari yang lain disatukan berarti apa di saat kes, e, akad tadi akad tadi maka habasah zauj an ahlihi sudah tertahan seorang suami terhadap istrinya wahadala arifulahu asla namun yang seperti ini saya sendiri tidak tahu hukum asalnya walakin kathira ma yaqa habsus zawj an zawjatihi wa yatlubuna al ilaj namun namun kata syekh banyak apa yang disebutkan tadi tidak terjadi ma yaqa zaut zawj tidak terjadi tertahannya seorang suami dari istrinya sehingga mereka kadang yatlubunal ilaj wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna minal ilaj ayyutalliquha. Sebagian orang kata beliau, sebagian orang dari kalangan ahli ilm obat dari itu ialah ditalak summa yuraji'uha, kemudian rujuk lagi, ya. fakus sihir sehingga akan lepas sihirnya. Maka lakin la adri hada hal hada sihamla. Namun saya sendiri tidak tahu apakah yang seperti ini talaknya sahabat tidak, ya. Faiza soha fatolakuhuna jais. Kalau sah maka talaknya jadi boleh li'annahu talakun lil istibqa. Kata talak di situ dilakukan untuk melanggengkan suami istri fayutalliku kailaj talaknya sebagai obat wa nafti bi syai'in min namun saya pribadi tidak mengfatwakan yang seperti itu bal naqul na'rifu anhu syai'a yang seperti ini saya tidak tahu demikian kata Syekh rahimahullah selanjutnya kembali kepada ucapan beliau Hasan eh, Sa'id bin Musayyab ditanya tentang orang yang terkena sakit sihir au yu'khad yahtamil annahu lisyaq minar rawi Kalimat au yukhadu ini kata Syusemin karena sebab kemungkinan ragunya perawi. Karena itu memakai kalimat au. Au menunjukkan ragu. Hal qala Qatadah bihitibun au qala yukhadu an imra'atihi. ta yukhad wa yahtamil an takuna litanwi'. Apakah Qatadah mengatakan atib atau juga beliau mengatakan yuk khadubihi imro'atihi atau kemungkinan yang ketiga litanwi untuk menunjukkan jenis ya jenis sihir penyakit karena dia tidak mampu mendatangi istrinya ayanahu sa'ala an amrain atau dia bertanya tentang dua masalah tadi anil mashur tentang masalah orang yang terkena sihir atau masalah seorang suami yang tidak mampu mendatangi istrinya. Nah, selanjutnya apa pertanyaannya? Kalau orang terkena sihir atau orang tidak mampu mendatangi istrinya, pertanyaannya hal apakah boleh seorang itu yuhallu apa itu yuhallu anhu au yunsharu yah yuhallu aila syakka anna au huna Al-hil huwa nusrah. Li'an al-hil huwa nusrah. Yani yuhalu apakah boleh dilepaskan sihirnya? Atau dinusrah? Yuhalu maknanya sama dengan nusrah. Apa itu? Dihilangkan, dilepaskan ikatan sihirnya. Boleh apa tidak? Nah. Maka kata Said Ibn Musayyab la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Orang yang terkena sihir atau orang yang tidak mampu mendatangi istrinya karena disihir la bihi tidak mengapa innama yuridu bihil islah karena yang diharapkan kebaikan seorang berumah tangga tidak lain menginginkan dengannya kebaikan kalau ada seorang suami tidak mampu mendatangi istrinya, apa yang terjadi? Pasti terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Ima istrinya yang tidak sabar sehingga dia melakukan perzinaan, naudzubillah min Atau barakallahu fikum. Keluarga ini akan bubar. Dan ini yang diharapkan oleh syaitan. Sihir dikatakan dalam Al-Qur'an yufarriqu bainal mar'i wa Tujuan sihir diantaranya ialah kadang memisahkan seorang suami dari istri. Sihir tujuannya ini. Memisahkan hubungan suami istri. Kalau suami istri sudah pecah, apalagi punya anak. Bagaimana masa depan anaknya? Iya. Padahal membangun rumah tangga akan banyak kebaikannya. Rumah tangga adalah sebuah masyarakat terkecil. Kalau masyarakat terkecilnya sudah rusak, Lalu bagaimana masyarakat besarnya? Nah dari sinilah orang kafir merusak. Keluarga-keluarga kaum muslimin melalui berbagai macam cara. Dari mulai alat komunikasinya, mulai pendidikannya. Ya. Pendidikannya dirusak. Orang sekarang cenderung mengukur. Orang itu memiliki kedudukan ilmu itu sekedar memiliki sebuah predikat gelar. Iya. Baik dalam perkara agama atau dunia. Iya. Padahal itu bukanlah demikian. Patokannya kata Allah, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Tidak lain orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itulah al ulama. Iya dalam hal ketakwaan, dalam hal kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari seorang hendaklah jujur dalam menghadapi suatu masalah bahwasanya kaum kafirin berusaha menggambarkan umat Islam supaya jauh dari apa yang diharapkan oleh generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya generasi terbaik generasi Rasulullah SAW dari keluarga-keluarga yang mereka dibingkai dengan tauhid dan sunnah ya tauhid dan sunnah orang kafir Persia Romawi takut mereka takut kepada para sahabat dan inilah nusir tu bi ra'bi syahrin dalam hadis Bukhari dan Muslim aku ditolong oleh Allah beliau dan para sahabatnya ditolong oleh Allah masih rota syahrin perjalanan sebulan belum ketemu musuh musuh sudah takut perjalanan sebulan belum bertemu ini sudah takut duluan itu orang kafir dulu maka kalau sekarang kita umat Islam Keluarga-keluarga kita tidak dibingkai dengan manhaj para sahabat tentu mereka akan leluasa iya dan antara kerusakan yang muncul di tengah keluarga ialah sihir tadi barakallahu selanjutnya ka'anna ibnul musayyab kata Syekh Utsaimin seolah di sini Said ibnul musayyab rahimahullah qasama sihra ila qismain membagi sihir ada dua macam kesannya demikian Darun wa nafi'. Kesannya Sa'id ibn al-Musayyib itu membagi sihir itu ada dua. Nah, yang bermanfaat dan yang membahayakan. Fadar muharram. Kalau yang membahayakan itu diharamkan. Kesannya seperti itu. Ya. Wa yaf'aluna seperti Allah katakan, wa yaf'aluna ma yadurruhum wa Harut dan Marut menguji umat manusia dengan sihir. Dan ketika mereka belajar sihir, wama yu'allimani min ahadin hatta yaqul inama nahnu fitnah. Tidaklah aku mengajarkan kepada seorang pun kecuali ini fitnah. Ya. Fitnah ini, ujian. Ya. Fayata'allamun ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Namun akhirnya mereka belajar sihir itu. Yang ma tidaklah membahayakan mereka wala yanfa'uhum. Tidak pula memberikan manfaat bagi mereka. Al-Baqarah. Sehingga kesannya Said Ibn Musayyib di sini mengatakan dibagi dua. Sehingga beliau mengatakan la ba'sabihi kalau itu manfaat. Wahada dohir ma ini yang nampak riwayat dari Said Ibn Musayyab. Wa bihada al fuqaha oleh karena itulah akhoda mengambil pendapat ini sebagian ahli fikih terkhusus madhab Imam Ahmad. Madahib fuqaha madahib Ahmad rahimahullah. Namun maqalu yajuzu hilu sihir bisihar lidarurah mereka sebagian fukoha yang mengikuti madhab madhabnya Ahmad bin Hambal mereka mengatakan boleh melepaskan sihir dengan sihir karena darurat karena apa? darurat diterangkan oleh Syekh Al-Syekh di dalam syarah kitab Tauhidnya ya apakah pendapat ini benar pendapat sebagian fukoha kalangan Imam Ahmad ini benar Syekh Al-Syekh menyebutkan Saleh Al-Syekh mengatakan Naam Beliau mengatakan dal qaul laisa bisawab. Pendapat sebagian fuqaha ini tidak benar. Bal kholat keliru. Kenapa keliru? anna darurah la takunu jaizah yubaddiluddin wa tauhid iwadan anha sebab sakit Orang kena sihir kan sakit. Tidak bisa mendatangi istrinya karena sihir juga sakit. No? Itu tidak boleh karena apa? Darurat. Tidak boleh dilakukan dengan cara yubad diluddin. Mengganti apa? Agama. Wat tauhid. Apalagi menggadekan tauhid Iwadan anha sebagai ganti dari sakitnya. Antum kepengen sembuh. Tapi obatnya dengan menukar agama. Ini kalau dikatakan darurat apa harus seperti itu? Ini pandangan Syekh Saleh Al-Syekh sehingga keliru. Berobat dengan sesuatu yang haram. Sihir haram sakit apa harus diobati dengan sesuatu yang haram? Allah tidak pernah menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Ya. Kalau itu perkaranya sakit bisa berobat dengan cara yang mubah. Obat-obatan atau dengan ruqyah yang syar'iyah. ya. Jangan dengan sihir. Itu kesan pendapat Ahmad ya Imam Said ibn Musaib seperti itu. Namun saya ulang lagi pendapat ini adalah pendapat yang khalat. Nah. Ya. Baik. Qala ba'du ahlul ilm innahu la yajuz nah, ini. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh hillu sihir bisihri. Tidak boleh melepaskan sihir dengan praktek sihir hamalu marawa an Ibnul Musayyab bi annal murad bihi ma la ya'lamu an hali. Sehingga ucapan Sa'id ibn Musayyib tadi dibawa kepada sebuah pemahaman bagi yang tidak tahu keadaannya. Hal wasihir atau sihir? Itu sihir atau bukan? Amma idza ulima nau sihrun fala yahillu namun kalau sudah jelas ini orangnya pakai sorban, pakai jubah putih, membaca mantra bah kliwon, bah paing, bah kemenyan. Ini kemungkinan praktek apa ini? Sihir. Ya. Walaupun menampakkan seorang muslim hakikat seorang muslim itu dilihat dohirnya, ucapannya, hatinya. Ya. Dohirnya nampak Muslim, omongannya kufur. Berarti ini mengeluarkan keislamannya. Bukankah ada orang masuk jahanam hanya karena satu kalimat min sakhatillah. Kalimat yang dimurkai oleh Allah. Kufur dia. Maka oleh karena itu dilihat dulu Dengerin mantranya. Jampa jampinya apa? Persyaratannya apa? Maharnya tujuh ekor kambing. Ya. Disembelih di setiap pojok rumahnya. Syarat yang lain harus melakukan puasa tiga hari tiga malam tidak melakukan ini dan itu padahal itu boleh. Kemungkinan ini pengobatan yang tidak sesuai dengan syar'i dan jelas praktek-prakteknya. Ya. Sehingga kalau itu sudah jelas praktek sihir tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Walakin ala kulli hal hatta law kana ibnil Musayyab. Kata Syekh Utsaimin, namun kesimpulannya walaupun yang mengatakan itu adalah Imam Ibnul Musayyib waman fauqa Ibnul Musayyib atau orang yang di atasnya dari Sa'id Ibnul Musayyib mimman laisa qawlahu hujjah yara annahu jaiz dari orang yang laisa qawlihi bukanlah ucapannya itu sebagai hujjah bahwa sihir mengobati sihir dengan sihir itu boleh itu bukan hujjah Kenapa? Fala yalzimin dalik ayakuna jaisa. Bukan berarti ucapan Sa'id ibnil Musayyib itu menunjukkan bolehnya. Naam, fi hukmillahi hatta yu'ridu 'alal kita sunnah. Sampai dia berani memaparkan Quran dan sunnah. Iya. Dia mengatakan tidak mengapa, mana Qur'annya, mana hadisnya. Begitu. Adapun hadis yang sudah kita baca, apa kata beliau? Beliau mengatakan ditanya tentang nusrah hiya min amalis syaitan. Nabi ditanya tentang mengobati sihir dengan sihir dengan syaitan. Jawaban Nabi tegas. Nusrah itu termasuk pekerjaannya setan, berarti haram. Jadi ucapan Said Ibn Musayyib tadi tidak boleh dibawa kepada pemahaman boleh yang dimaksud mengobati sihir dengan sihir. Ya. Tidak boleh dibawa kepada pengobatan dengan sihir. Karena kalau dibawa kepada pemahaman itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Apakah akan dibenturkan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? dengan orang seperti Sa'id ibn Musayyib ya kalaupun ucapan orang yang lebih di atasnya pun kata Syekh Usaimin itu bukan hujah hujah itu kitab dan sunnah ya. kalau jelas itu haram seperti Syekh Soleh Fauzan beliau mengingkari sebagian orang yang mengambil gambar-gambar dia iya Syekh Soleh Fauzan dalam fatwanya mengingkari pada fatwa-fatwa akhir ini bisa dibaca. Orang-orang yang mengambil gambar-gambar dia. Baik dalam bentuk potret atau video. Beliau mengingkarinya. Sehingga kalau ada orang menampilkan gambar-gambar dia itu hujah bagi dia. Wah Syekh Soleh Fauzan mengingkarinya. Dalilnya apa? Hadis yang sangat banyak yang dibawakan oleh para ulama kita asyadul adab yaumal qiyamal musawirun yang paling dahsyat adabnya mereka para penggambar dulu oleh karena itulah waroknya para ulama mereka sangat takut menampilkan dirinya dengan syuhroh la yuhibbu ketika Syekh bin Bas imam ahlu sunnah pada masa ini beliau tampil di gambarnya di koran. Syekh, kami melihat gambar antum di koran itu. Maka syekh orang yang Allah takdirkan mata beliau tidak melihat, buta. Beliau pun mengingkari saya berlepas diri dari mereka yang mengambil gambar saya. Dulu. Hal ini waroknya para ulama, hati-hatinya para ulama dalam menjalankan agama Allah Ta'ala. Coba bandingkan dengan diri kita. Coba bandingkan dengan diri kita. Kadang kita mengambil suatu hujah, dalil dari seorang ulama. Ternyata setelah dilihat, dipaparkan oleh ulama yang lain, berbenturan dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Demikian Waruya Anil Hasan Riwayat berikutnya Riwayat yang berikutnya kata beliau waanil Hasan dan dari Hasan Al Basri annahu qala beliau berkata kata Hasan Al Basri la yahillu la yahullu sihra illa sahirun la yahullu tidaklah yahulu melepaskan asyhara sihir illa sahirun kecuali dia tukang sihir iya hada al-athar in sahha kalau memang riwayat Hasan al-Basri ini sahih famuradul Hasan jadi maksud oleh beliau al-hilu al-ma'ruf khaliba melepaskan sihir yang sudah dikenal wa annahu la yaqa' illa minas saharah dan sihir itu tidak terjadi dari para tukang sihir artinya kebanyakan orang yang melepaskan sihir itu dengan sihir wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin subhanakallah bihamdik Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.